mertua saya melakukan syirik akbar. Apa apa saya boleh mengatakan pada istri saya, bapakmu itu kafir? Hah? Si, dicek dulu tindakannya kesyirikan atau bukan. Hah? Syirik Ustaz. Ya, syirik akbar atau Aswar, Nah itu. Nah, turun ngerti apa tuh? Akbar sama Ashor kapar kapir wae. Cek dulu. Hmm, takon. Nah, yang yang yang ahli. Syirik akbar Ustaz. Ya, syirik akbar. Barakallahu fikum. Si, eh, tindakan ini diketahui secara pasti oleh kaum muslimin sebagai tindakan syirik akbar ataukah sebagian kaum muslimin yang tahu? perkara yang betul-betul gamblang, jelas, maklum secara pasti di kalangan muslimin secara awam ataukah hanya orang tertentu yang paham? Lah itu. Lah itu lagi makanya udah kafir-kafir kafir-kafir ae. Dicek. Mungkin itu perkara kekufuran akbar, syirik akbar, tapi ingat, ketika perkaranya masih ada yang, ada kesamaran bukan perkara yang begitu pasti, begitu begitu gamblang, begitu jelas, begitu maklum di kalangan segenap umat Islam. Bukan Anda yang mengatakan dia kafir. Kembalinya pada para ulama. Terpenuhi tidak persyaratannya? Hilang apa terpenghalangnya? Jadi nggak langsung. Wah itu syirik akbar Ustaz kafir. Itulah budaya khawarij. Hati-hati. Ketika Anda terpelanting di sana banyak macan-macan dan buaya-buaya khawarij yang menerkam Anda. Jadi cek dulu. Kalau kita bicara secara umum, secara hukum umum bisa. Semua pelaku syirik akbar kafir boleh. Boleh bang boleh? Boleh secara umum. Nah, semua perbuatan semua pelaku-pelaku syirik akbar musyrik boleh secara umum. Nah, Tapi secara fonis perhatikan karena tartib tartib yang dibawakan tadi barakallahu fikum Misalkan ada seseorang ini lagi rame-ramenya pilkada atau lagi rame-ramenya pilpres Nah, masa-masa kampanye lagi cari dukungan massa dan masyarakat. Begitu ya. Hah? Masya Allah ini. Ini dikenal muslim dia. Muslim ya muslim. Muslim-muslim harakah-harakah gitu kan ya. Pas waktunya dia kampanye ternyata kampanye negeri masuk dalam gereja, mengikuti acara-acara gereja. Kafir apa enggak? Duh diem. Oh. Kafir apa enggak? Loh kok diem tak? Si, si, si, masuk gereja hukumnya apa? Loh kok diem lagi? Apa sih ini? Ya dirinci tergantung tujuannya apa masuk gereja itu. Ya kan gitu. Berarti masih ada ihtimal. Mungkin kufur, mungkin haram, maksiat, mungkin juga mungkin mubah. Apa motivasi dia mengadakan kampanye di gereja? Coba diem. Tendensi politik. Dia sedang mencari masa. Itu namanya takwil. Tendensi ya ikhwan. Yang semacam ini para kelas hukum. Tidak bisa kamu katakan, wah kafir. Dia masuk gereja. Dua, dia mengatakan acara di gereja. Saya lihat sendiri. Di sampingnya pastor. Nah iya kan. Tidak bisa. Ada tendensi yang sangat kuat, yang sangat kental. Terkait dengan urusan politiknya dia. Tidak bisa langsung. Ya. Berat loh ya. Nah, dulu ketika lagi, uh, tahun berapa tuh ya? Ada yang lagi masa-masa pilpres sujud di depan pura ikut acara yang di pura itu. Langsung terang-terangan di diekspos di pura. Ditanyakan kepada para masyayikh, lah lah lah la, ini ini orang jahilah ini." Uh, aduh, pelik ya. Ono tawar butoi berarti wadon Allah musta'an. Ah, ini saya ini. Ini tendensinya sangat kenal dengan politiknya. Lagi masa-masa pilpres, lagi lagi cari dukungan dari kalangan orang-orang Hindu. Nggak dikafirkan ya oleh para ulama. Ada penghalang-penghalang kufur padanya. Tuh. Padahal sujud di depan pura itu syirik akbar. Ya apa ya? Nah itu. Nah sekampangnya. Kamu bisa mengatakan yang sujud di depan pura kafir? Boleh. Secara umum. Jadi bahas sekarang apa? Fonis. Itu yang, itu yang sulit ya, Pak. Barakallahu fikum. <clears throat> Di, N, di NKRI yang tercinta ini orang-orang kafir semakin tidak takut kepada kaum muslimin. Fenomena apa ini Ustaz? Ya, fenomena yang buruk. Sebabnya apa ya Pak? Sebabnya dikarenakan kaum muslimin tidak lagi kembali kepada bimbingan Islam yang benar. Itu harus paham. Orang-orang kafir itu nggak takut dengan demo-demonya kaum muslimin. Tambah diketawain. Ya Pak ya? Yang terbaru kemarin itu loh. Sampai Berapa puluh ribu orang yang ngeruduk itu. Yang di demo lo santai. Tidak minta pengawalan ketat. Ya malah dia jumpa pes. Malah malah nyitir mereka-mereka semua itu. Hmm, dibalik sama dia. Ya apa ya? Demo, saya demo rusak semua taman-tamannya itu. Dibalik sama dia. Tuh rusak semua. Apa mereka tanggung jawab? Gak takut dia. Ya apa ya? lo kok diem? Nah itu kenyataannya. Hmm? diem, diam Ah, mereka tuh paling maunya saya tuh nggak ikut pil pilkada, nggak ikut anu sudah mereka yang naik, ya kan? Dikitu kan sama dia. Eh, nggak takut dengan demo-demo kalian. Hmm? Apalagi dengan penyimpangan-penyimpangan kalian dikipasi sama mereka. Apalagi dengan budaya takfir kalian dikipasi sama mereka. Hmm? Tapi mereka semua takut kepada kaum muslimin yang betul-betul tamasuk dengan agamanya. Itu yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Eh, ketika Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti umatnya kayak buih. Eh, kata Rasulullah SAW hampir-hampir saja. <clears throat> Kalian ini Eh, yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha hampir-hampir saja umat-umat yang lain ini yang non muslim ini akan memberangus kalian sebagaimana orang-orang yang lapar yang yang rakus melahap makanan yang ada di nampan lapar enggak lapar toh? Uh-huh. Kata para sahabat ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin. Apakah hari itu kami sedikit jumlahnya? Rasul mengatakan la bal antum yauma idzin katsir. Enggak. Kamu ketika itu banyak jumlahnya. Walakinnakum ghuthaun ka ghuthais sail. Tapi kamu tuh kayak buih di lautan. Terombang-ambing enggak ada manfaatnya. Rasul mengatakan walayanza'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum wala fi qulubikumul wahn dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian dari kalian dan sungguh Allah akan melemparkan di hati kalian al-wahn dikatakan apa tuh wahan ya Rasulullah dikatakan hubud dunia wakarahiyatul mau maut cinta dunia takut mati. Saya mengatakan di keterangan yang lain, "Idza tabaya'tum bil inah." Kalau kamu sudah jual beli dengan sistem inah, riba, wa raditum bizara', kamu ridho dengan cocok tanam, wa hatum adnabal baqar, kamu mengambil ekor-ekor sapi. Jadi sudah sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, kamu tinggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dzullah Allah akan timpakan kehinaan atas kalian la yanzi'uhu angkum. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hatta tarji'u ila dinikum hingga kamu kembali pada agama kalian kalimat ini ikhwan yang akan mencamkan baik-baik mereka tidak takut dengan dunia kalian tidak takut dengan jumlah kalian tidak takut dengan dewa kalian yang ditakuti ketika umat Islam berbondong-bondong kembali kepada agamanya mengkaji Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mereka ilmui, mereka, mereka amalkan, mereka pelajari, mereka pegangi, mereka dakwahkan. Itu yang paling menakutkan. Semata-mata antum di pesantren-pesantren antum belajar agama dengan baik dan benar, mengamalkannya dengan baik dan benar dan mendakwakan semampu antum ditakuti seluruh dunia. Wih, wuh, wuh, gelisah. Gak ngapa-ngapa ya, kau seneng toy tarim ibadah. Takut. Dikarenakan inilah yang menumpukan rasa takut ruh pada mereka. Ngerti nggih? Fenomena apa ya, Fenomena yang buruk dikarenakan kaum muslimin jauh dari agamanya, sibuk dengan dunia, banyak yang menyimpang dengan pemahaman-pemahamannya, manhaj-manhajnya dan segala macamnya. Tidak bakal takut dengan antum. Yang takut yang ditakuti adalah orang-orang yang tamasuk dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu kenapa kita harus semangat dalam mendakwakan Islam, mengajak kembali kaum muslimin kepada agama yang benar untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Barakallahu fikum. Sampai-sampai wa Irwan. Jam satu lebih seperempat. ya apa? Lanjut. Hah? Lanjut. Cukup. Saya kepengen dengar yang kata-kata cukup. Nah. Apakah termasuk walak yang kufur? Membela mati-matian orang-orang kafir. Masya Allah. Ini membela apanya ya Pak? Kalau membela kekufurannya. Membela ideologi-ideologinya membela tindakan dia yang menistakan agama, menistakan Al-Quran, menistakan Rasul dan Allah Azza wa Jal. Lah iya, ini muwalatun kufriyah. Jelas termasuk pembatal keislaman. Apakah dikafirkan pelakunya? Ya lihat bagaimana keadaan dengan proses tadi. Paham ya? Tapi ucapannya, perbuatannya, pembelaannya kufur. Jangan ragu-ragu. Perbuatannya kufur, ucapannya kufur pelakunya diproses. Barakallah. Allahul musta'an. Gimana yang menistakan Al-Qur'an itu orang kafir? Ya mau dia orang kafir. Yang kafir ya bakal begitu perbuatannya. Jangankan menistakan Al-Quran. Yang lebih kejam pun akan mereka lakukan kalau mereka punya kemampuan ya Pak. Kalau mereka punya kemampuan akan dibantai oleh kaum muslimin. Akan diinjek-injek yang namanya Al-Quran. Mereka menisahkan. Kecil bagi mereka. Perkara yang wabah, jangan bingung. Ini gimana Ustaz? Ada orang kafir. Loh, emang dia kafir, jangan bingung. Orang kafir ya begitu itu. Paham ya? Terus gimana? Loh kok gimana? Kafir, kafir. Ucapannya kufur, perbuatannya kufur, orangnya memang jelas-jelas kafir. Kok bingung? Allah musta'an. Tidak Ustaz, maksudnya, maksudnya kalau terkait dengan masalah masalah ingkarul mungkar dibahas kemarin. Ingkarul mungkar dengan hati wajib. Semua umat Islam wajib mengingkari semua kekufuran orang kafir. Terkait dengan lesan, wajib menjelaskan ini ucapan kufur. Yang namanya kafir, kafir. Nyebut nama tergantung masalah maslahat dan madarat. Ingat kemarin? Kota Jumat. Nah, ya, Terkait dengan ingkar mungkar dengan kekuatan, Kembali kepada yang punya kekuatan dan kekuasaan. Serahkan kepada yang berwajib. Kembalikan kepada uh, pihak pemerintah, kepolisian yang berlaku, yang resmi. Biarkan mereka semuanya menangani barakallahu Sehingga jangan mengikari kemungkaran dengan kemungkaran yang setimpal Allah. Allahul musta'an. Faham, je? Itulah yang namanya Islam. Nah, sebagai mereka ngamuk-ngamuk ya kawan sama antum ini. Marah-marah tuh. Oh, lihat tuh. Giliran ada yang kafir-kafir gini gitu-gitu gak ada reaksi. Nah, tapi kalau sama saudara sendiri tahir, dihajar. Allah musta'an. Ya sih saya tahu dari dari sebagian ikhwan sih nggak nggak baca langsung sih. Ada tak? Ada Ustaz. Ada. Ya itu Ustaz. Aduh. Ini gimana Ustaz? Kok gimana? ya menunjukkan tambah parah mereka hanya. Bukan tambah belajar, bukan tambah pinter, apa gemblung kayak gitu. Allah mustahil Allah mustahil <clears throat> Ini babnya berbeda. Ini jelas kafir. <coughs> Mau No, Mau dikafirkan lagi? Mau kafir. <laughs> Ucapannya kufur, jelas Mau diapakan? Cuma ya dia kufur. Bab ingkar mukar terkait dengan sosok yang semacam yang dibicarakan harus kembali kepada ahlinya, kepada penguasa juga. Paham ya? Itu kalau antum inginkan ingkar mukar biliat kepada ahlinya. Hati jelas bahwa kita mengingkari. Ucapan wow deh semua muslim tahu perkara kemungkaran. Dengan tangan kepada ahlinya. Dan itu sangat gamblang. Tapi kalau ente-ente ini samar banget syubhatnya kamu ini. Jalan. Kaidahnya para ulama, syubhat itu kalau semakin samar, semakin bahaya. Lebih bahaya ente daripada dia. Lu kan, kan? Mungkin itu kenyataannya. Nah kalau yang ini gak usah pakai kamu jelaskan langsung reaksi semua. Ya apa ya? Kalau kamu bikin bikin masalah gak ada yang reaksi. Al-Sunnah yang bereaksi. Yang membantah syubhat kalian. Yang membongkar penyimpangan-penyimpangan kalian. Yang menyampaikan kepada umat bobroknya kalian. Ada orang awam yang kemudian langsung reaksi, kemudian demonstrasi, ngarap kalian. Tidak ada. Samar ya. Selama semakin samar, maka semakin membahayakan. Al-Sunnah wal Jamaah terkait dengan bab ini. Lebih kencang suaranya. Itu diurus. Tapi dengan porsinya masing-masing. Apalagi ya, kasus yang kemarin ini kan ya kental banget sisi nuansa politiknya ya, Pak. Ya nggak mungkin kan. Nah, yang dewasa lah. Oh, <clears throat> Apa hukum sholat di belakang Syiah Zaidiyah? Apakah dia kafir? Kalau Syiah Zaidiyah belum kafir. Mereka masih mubtadi'ah. Yang Zaidiyah belum kafir. Sehingga dihukumi sama seperti sholat di belakang bid'ah yang lain yang masih falsik. Sah sholatnya, tidak usah diulangi lagi. Tapi yang afdal, sholat di belakangnya ahlu sunnah atau orang yang soleh. Barakallahu Tapi kalau sampai dikatakan e, eh, rafidah, terutama yang yang sekarang paling banyak ifna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah, itu kufar. Macam-macam mereka, ada yang husah, ada yang Jarudiyah, ada yang terang-terangan Ismailiyah, Qaramithah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Ini sebenarnya adalah Rafidah Kuffar. Barakallahu fikum. Mereka ini sesungguhnya dikenal di kalangan para ulama dengan Sofawiyun. Abnaul Majus. Mereka adalah putra-putra Majusi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam iswab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita. Sehingga kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, betul-betul dalam bab takfir ekstra hati-hati dikarenakan